Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabah. Para pemirsa di manapun Anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Dengan kerinduan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, kerinduan untuk meningkatkan ketaatan, dan semoga Allah mudahkan kita untuk menjauhi segala kemaksiatan, Semoga Allah mengampuni dosa kita dan menerima amal baik kita semuanya. Mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak amal-amal yang sudah kita lakukan. Dan kita sudah berbicara tentang bagaimana kita mendekatkan kepada Allah dengan melakukan salat, kemudian berjamaah dengan zikir dan yang lain sebagainya. Ada hal lagi yang harus kita tambahkan di sini. Bagaimana kita bisa beristiqomah? rutin istiqomah. Istiqomah itu acak, istiqomah itu adalah membiasakan kebaikan sehingga kita berikan kepada kebaikan tersebut waktu khusus. Sehingga suatu ketika suatu ketika jika kita tidak bisa melakukan kebaikan di waktu itu kita ganti dengan waktu yang lain. Ini harus istiqomah. Dan istiqomah itu perlu kesabaran. Paling susah istiqomah. Ternyata ini istiqomah ini susah bukan saja urusan orang mencari akhirat. Mencari urusan dunia saja. Kalau bahasanya orang bisnis fokus. Jangan pindah-pindah sini. Tekuni satu pekerjaan insya Allah akan besar. Itu urusan dunia. Tapi ternyata mem untuk memerangi ketidakistikomahan di dalam urusan dunia lebih gampang. Sehingga setiap saat mendapatkan nasihat kamu fokus, fokus, fokus. Dia fokus berhasil dalam urusan dunia. Akan tapi urusan akhirat ini susah. Maka perlu ini mujahadah. Mujahadah maka amalan yang kita lakukan bukan banyaknya yang penting, akan tapi istiqomahnya yang penting. Bukan banyaknya yang penting atau istiqomahnya yang penting. Maka lakukanlah qobliyah ba'diyah. Jangan banyak-banyak dua rakaat, dua rakaat. Kecuali ba'diyah asar tidak ada, ba'diyah subuh tidak ada. Bangun malam, biasakan biarpun hanya sedikit tidak usah banyak-banyak, jangan sampai sholat malam 100 rakaat sekali tok. Kemudian tahun kemudian hari berikutnya tidak pernah melakukan sholat malam. Lakukan sholat malam yang ringan. Dimulai dari bangun dulu untuk melakukan wudhu, kemudian melakukan sholat yang ringan saja. Dua rakaat, tambah dua, satu, lima rakaat saja misalnya. Ini kelas pemula. Yang penting istiqomahnya. Bukan sholat bersama banyak-banyak sebulan sekali. Sebulan sekali sholat bersama jamaah. Buya Yahya misalnya ada jamaah. Sebulan sekali. Bukan itu istiqamah setiap malam itu latihan. Kalau ada kumpulan untuk melakukan sholat dengan Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, itu untuk latihan. Tapi bagaimana kita mengistiqamahkan setiap hari? Bangun malam, misalnya. Bangun malam sesuatu sebuah kemuliaan yang luar biasa. Dan tidak akan bisa bangun malam kecuali orang yang sudah mujahadah. Karena lagi enak enak naik tidur. Bantal, hangatnya bantal, Masya Allah. Kita akan bangun ya. Namanya tahajud. Tahajud itu karena kita bersusah payah dari kenikmatan tidur menuju ibadah adalah sungguh bertentangan. Tidur dengan ibadah. Lakukan yang ringan saja, minimal lima rakaat, minimal yang sudah banyak lebih dari lima rakaat, masya Allah, alhamdulillah. Minimal rakaat yang pertama dua rakaat, diniatkan yang banyak, tahajud, hajat, istikharah. Dua rakaat. Kemudian setelah itu tambahkan dengan witir. 2 plus 1, 5. Ini minimal. Istiqomahkan daripada banyak sehari setelah itu gak ada, mending 5 tapi rutin. Dan jangan buru-buru Anda melakukan sholat dua rakaat Allahu Akbar. Anda niatkan dengan sholat hajat. Memang di dalam para ulama menjelaskan bahasanya ada beberapa sholat yang boleh digabung niatnya. Termasuk sholat istikharah, sholat hajat, tahajud itu boleh digabung ke niatnya. Anda gabungkan dalam niatnya menggabungkan niat ini bagi orang yang memang kelas pemalas. Maksudnya jatah sholatnya sedikit. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah rajin sholat, ya biasakan sholat tahajud dua rakaat, hajat dua rakaat, istikharah dua rakaat. Dan sholat malam yang perlu kita lakukan tidak terlalu banyak. Akan tapi ada sholat yang penting. Yang pertama adalah tahajud. Yang kedua adalah hajat. Yang ketiga adalah istikharah. Yang keempat adalah sholat mitir Tahajud adalah sholat yang setiap bangun malam kita namanya tahajud. Hajat kita semua punya hajat setiap hari dan sholat hajat boleh dilakukan di kapan saja kecuali di waktu yang diharamkan. Kapan saja dan boleh berulang-ulang. Mungkin dua rakaat yang pertama hajat kita adalah ingin mendapatkan rezeki. Hajat yang dua ingin punya anak yang soleh. Tak tanya ingat lagi hajatku dua rakaat lagi. Ingat lagi hajat yang lain dua rakaat lagi. Boleh ya demikian itu hajat istikharah. Jangan sampai kita tidak melakukan istikharah. Istikharah itu adalah minta diberikan petunjuk oleh Allah akan apa yang akan kita lakukan di masa mendatang. Di esok hari kita itu selalu di dua pilihan, antara beli dan tidak beli, pergi tidak pergi. Maka istikharah itu jangan waktu menikah saja. Menikahnya seban sekali kan? Berarti istikharahnya seumur hidup hanya sekali. Salat istikharah setiap saat agar dipilihkan oleh Allah di esok hari yang terbaik. Itu saja istiqomah. Jadi biasakan dengan istiqomah. Sedikit tapi rutin. Dikir sedikit tapi rutin. Solawat sedikit tapi rutin. Itu yang menggunakan berkah. Dan paling gedenya karamah yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba adalah bisa istiqamah. Istiqomah itu bagaimana definisinya? Tadi kita tidak jelaskan. Istiqomah itu adalah jika Anda sudah membiasakan ibadah dalam waktu tertentu dan Anda tidak akan meninggalkannya kecuali ada udur, itu istiqomah. Artinya jika Anda punya kemampu, punya kesempatan pasti Anda melakukannya. Istiqomah melakukan tahajud. Anda pasti melakukannya. Kecuali dalam keadaan tertentu. Misalnya Anda nggak sengaja tertidur lelap. Tapi setelah saat lagi Anda bangun, Anda pasti akan melakukannya. Kemudian tanda kerinduan Anda untuk istiqomah, Anda cari perangkat-perangkat untuk membantu istiqomah. baker pesan sama orang, pesan sama suami, pesan sama istri untuk dibangunkan. Istiqomah. Jadi intinya bagaimana kita bisa menjaga keistiqomahan di dalam ibadah. Bukan saja urusan bangun malam termasuk zikir yang kita lakukan. Batasi. Misalnya, setiap hari aku akan baca sholat kepada Rasul 500. Dan aku jadikan itu wirid. Ada sebagian masyaih membaca sholawat 3.000 kali dalam sehari. Sedikit. 3.000 kali. 1.000 untuk dirinya sendiri. 1.000 lagi diniatkan untuk keluarganya. Seribu lagi diniatkan untuk santri dan umat, masya Allah. Itu perlu kayak demikian. Tapi istiqamah, bukan bukan dot nyeng kalau bahasa Jawa Timuran itu. Kalau lagi suka, lagi kieng ibadah. Kalau enggak enggak, bukan begitu ibadah. Itu tanda tanda, tanda kekhusuan itu adalah kalau orang bisa istiqomah karena menikmati dan istiqomah adalah sangat berat. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan. Janji dengan diri sendiri, aku harus melakukan amalan ini. Dan sudah aku pastikan waktunya seperti ini. Yang lain aku singkirkan. Kalau ternyata nanti digeser oleh sesuatu yang lain, maka kita kodok. Sehingga sholat malam yang tidak kita lakukan karena tertidur lelap, maka bisa dikodok di siang hari. Sholat malam, ah, ya. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i dan ulama mengatakan semua amalan boleh dikodok. Dan kodok itu intinya apa? Mencambuk hawa nafsu kita agar tidak membiasakan untuk mengulanginya. Biasanya semalam salat berapa rakaat sih? Aku sholat, semalam salat 10 rakaat biasanya. Lah kok malam tadi tertidur? Besok pagi saya salat 10 rakaat. Hantam itu hawa nafsu biar tidak biasa dengan meninggalkan amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Ini saja semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan di dalam kebaikan dan keistiqomahan di dalam menjauhi kemaksiatan. Ini saja. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.